Allah menyebutnya dengan bentuk perintah. Wa dzikril ibad bidu'a. Ini juga dalam bab yang sama. Min dafatul masdar li fa'ilihi. Penyebutan hamba berupa doa dan tadarru merendahkan diri war risalah wal iblag risalah yakni misi kerasulan wal iblag yakni berupa penyampaian syariatnya Allah Subhanahu wa taala Diinginkan di sini adalah perbedaan antara zikir-zikir di sini, zikir yang mudah kepada Allah dengan zikir yang mudah kepada al-ibad. Zikir yang mudah kepada Allah dan zikir yang mudah kepada ibad. Itu dibedakan. Walaupun sama-sama zikir. Zikrullah bil amr maknanya sifat Allah. Karena amar adalah perkataan Allah. Zikrul ibad berdoa ini makhluk. Kenapa? Karena dari sisi perbuatannya makhluk. Kalau berupa Al-Quran yang dibaca, maka yang dibaca kalamullah. Perbuatan berupa bacaan ciptaan Allah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan untuk membentangkan permasalahan ini atau memperluas pembahasan perkara ini bisa dilihat kepada kitabnya Al-Imam Bukhari yang tadi telah disebutkan dalam syarat di sini Khulku af'alil ibad Khulku af'alil ibad perbuatan-perbuatan hamba adalah makhluk Rincian yang dibawa oleh Imam Bukhari di sana perlu dibaca oleh seorang talibul ilm. kan perlu dibaca oleh seorang talib biar tidak tersamarkan perkara ini. Ditulis oleh Imam Bukhari satu jilid sederhana dengan judul Kholku Af'alil Ibad dibedakan antara kiroah dengan makro antara kitabah dengan maktub disebutkan di sana seperti ucapannya ahli ilm dikatakan lafzi bil Quran makhlukun. Itu dirinci di sana, ada rinciannya. <clears throat> Seorang talib maka selayaknya sepatutnya membaca kitab tersebut. Taib liqauli ta'ala fadhkuruni azkurkum fadhkuruni adhkurkum. Di antara zikirnya ibadah kepada Allah adalah berupa doa. Fadhkuruni. Yakni di antaranya adalah berdoalah kalian kepadaku. Ini termasuk nau' min anwa'iz zikril ibad. Watlu alaihim naba'a Nuhin Watlu alaihim nab'a Nuhin id qala liqaumihi ya qaumi In kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu fa asmi'u amrakum wa syurakaakum thumma la yakun amrukum alaikum ghummah Semakdu ilayya wala tundiruni. Watlu alaihim dan diperintah Rasulullah Wasallam dan bacakanlah atas mereka atau kepada mereka kaummu. Naba'an Nuh tentang kabarnya tentang beritanya Nuh, tentang kisahnya Nuh. Tatkala Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kata Nuh, wahai kaumku, In kana kabur alaikum maqami wa tadhkiri. Jika memang berat atas kalian kedudukanku ini sebagai pembawa sebagai pembawa risalah. Dan jika memang berat atas kalian peringatanku ini kepada kalian dengan membawa ayat-ayat Allah, fa'alallahi tawakkaltu maka saya cukup bertawakal kepada Allah, pasrah Berserah diri kepada Allah. semu maka fa'asmi'u maka kumpulkanlah amrokum yakni kalau kalian memang punya makar maka kumpulkan semua makar-makar yang ada pada kalian sekalian sekutu-sekutu kalian kumpulkan makar dan sekutu kalian kumpulkan jadi satu. Kemudian jangan ada dari perkara kalian tadi yang menjadikan sempit atas kalian yang menjadikan kalian. Kemudian ukdu ilaiya. Kemudian laksanakan apa yang kalian ingin menerapkan makar kalian pada saya dan nggak perlu tunggu lagi. Walatun diruni. Enggak perlu tunggu-tunggu lagi, langsung saja kalau kalian memang ingin menerapkan dan sekutu-sekutu kalian dengan makar-makar kalian untuk menyelesaikan apa yang kita inginkan dalam membunuh aku dan yang semisalnya. Fa itu maka jika kalian berpaling dari tazkirku dari peringatanku maka perhatikan aku pun tidak minta kepada kalian berapa upah pun In azriya illa Allah sungguhnya upaku tiada lain adalah Allah yang menanggungnya. Upah terhadap apa yang aku lakukan ini berupa menyampaikan risalah adalah Allah yang menanggungnya illa Allah. Oh umirtu an na minal mukminin dan aku diperintah agar supaya aku termasuk dari kalangan orang-orang yang dengan menal orang-orang yang ber, berserah diri minal muslimin Tadi dikatakan la summa la yakun amrukum alaikum gumma, makna gumma hamun wa dzikun. Hamun itu kesedihan. Dzikun kesempitan dalam jiwa. Jadi kalau memang kalian wahai kaumku kata Nuh merasa tidak terima dengan apa yang ku lakukan sebagai pembawa risalah, sudah, Makar kalian kumpulkan bersama sekutu kalian dan nggak perlu merasa sempit. Laksanakan apa yang kalian ingin, inginkan untuk menghadapi aku ini. Apa saja yang kalian inginkan. Ini menunjukkan bahwasanya Nuh alaihissalam satu di antara para utusan Allah. Bahkan beliau adalah utusan yang paling pertama diutus ke muka bumi. Tidak tanggung-tanggung menantang kaumnya. Ya kan? supaya mereka melaksanakan apa yang mereka inginkan ketika mereka enggak terima dan merasa berat dengan adanya tadzkir peringatan dari Nuh alaihissalam berupa membawa risalah wal iblam. Maka dikatakan wa tadarru'i war risalati wal <clears throat> Dalam bab di atas. Qala Mujahidun Uqdu ilayya ma fi anfusikum yuqalu ufruk ikdi Ukdu ilayya ma fi anfusikum. Maknanya laksanakan kepada aku apa yang ada dalam jiwa kalian. Ini supaya melaksanakan mereka kaumnya Nuh. Supaya menunaikan apa yang dia apa yang mereka inginkan. Faqala Mujahid rahimahullah taala wa in ahadun minal musyrikin wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa hatta yasma'a kalam Allah dan jika ada seorang dari kalangan musyrikin minta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad maka lindungilah hatta yasma'a kalam Allah supaya mereka Nah, supaya dia tadi di antara musyrikin tadi, seorang di antara mereka tadi mendengarkan kalamnya Allah. Mujahid menafsirkan ayat ini, wa in ahadun minal musyrikin insanun ya'tihi. Seorang insan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insanun ya'tihi, seorang insan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayastami'u maka seorang insan tadi mendengarkan. Fayastami ini lebih dalam makna dengan fayasma. Yastami ini lebih dalam maknanya daripada yasma'u. Sami'a yasma'u mendengar. Yastami'u lebih dalam lagi dengan memasang pendengaran untuk mendengarkan apa yang ingin didengarkan. Benar-benar memperhatikan. Itu yastami'u Mafhum? Beda dengan suma sami'a yasma'u mendengar. Lebih dalam lagi kandungan makna yastami' yakni benar-benar memiliki kepedulian untuk mendengarkan apa yang ingin didengarnya. Maka bila seorang insan datang kepadanya sallallahu alaihi wasallam maka dia benar-benar memperhatikan, mendengar apa yang dikatakan dan apa yang diturunkan kepada beliau. Wa ma unzila alaihi bahwa aminun maka orang tadi dari kalangan muslim maka dalam keadaan dia aman, tidak boleh diganggu. Hatta ya'tiyahu sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maakala kalamullah maka dia mendengarkan kalamnya Allah yang dibacakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta mana ma'manahu Hai suja audan sampai balik lagi orang tadi ke tempat tinggalnya di mana dia dari mana dia da, datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai dia kembali kepada tempat yang dia merasa aman. Balik kepada tempatnya semula. Ini penafsiran wa in ahadul minal musyrikin Ya ini seorang insan datang kepada Nabi dan dia benar-benar memiliki kebetulan untuk mendengarkan apa yang Rasulullah katakan dan apa yang diturunkan kepada beliau berupa wahyu. Maka orang tadi yang datang keadaannya harus diberikan keamanan, nggak boleh diganggu. Sampai datang kepada dia tadi, sampai datang kepada Rasulullah SAW. Dan dia mendengarkan kalamnya Allah apa yang dibacakan oleh Nabi kepada dia. Dan sampai dia ini kembali kepada tempatnya. Balik lagi ke tempat yang dia datang darinya. Wan naba'ul azim maknanya adalah Al-Qur'an. An-naba'u al-azim khabar yang sangat agung adalah Al-Qur'an. Naba' maknanya khabar. An-naba'u maknanya khabar. Mausufun diberi sifat dengan sifat al-azama ini besar, khabar yang besar berupa Al-Quran. Dan sawaban dalam ayat An-Naba tadi, mananya hakon. Di dunia, wa amila dan beramal dengan apa yang dikandung oleh naba tersebut berupa Al-Quran. Ini dari Mujahid rahimahullah ta'ala. Dan penjelasan tentang masalah judul tadi terjemah yang di Bapak Imam Bukhari dzikrillahi bil amr wa dzikril ibad bid du'a wa tadarru'i wa risalati wal iblaq. Ini akan lebih jelas ketika kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh Syekh bin Bas dalam syarah ini. Perhatikan as-su'alu pertanyaan menasih dari Syekh. Yani Syekh bertanya kepada para hadirin yang hadir dalam majelis beliau dalam taklim ini. Qala rahimahullah taala raji' kalamahu ala tarjamatil ula. rojik ini fil amr. Rujuklah kalamnya Ibn Hajar terkait dengan judul yang pertama. Jawaban dari sebagian murid beliau, qala al-Hafidz Ibn Hajar fil Fathi. Maknanya para tolaba, ya para hadirin yang menghadiri masjid beliau ini membawa patul Bari. Juga membawa kitab-kitab yang lain, kitab-kitab besar sebagai rujukan ketika dibutuhkan oleh beliau Syekh bin Bas untuk dilihat, ditelaah. Maka langsung dibukakan. Berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, jilid ke-13, Sabhar awat Awatis Awasamanin 489 Qauluhu Perkataannya Imam Bukhari, qauluhu dhamirhu rajih marjiknya kepada Imam Bukhari. Syahid, nantikan dengarkan Syahid, jangan gambar. Qauluhu babu dzikrillah bil amri wa dzikril ibad bid du'a wa tadarru war risalah wal balagh fi riwayatil al-Kusmaihaini, Kusmaihani. Kalau riwayatnya Kusmaihani, Bukan al-balak tapi al-iblak. Sulasi mazid. Al-iblak. Jadi ablaga yubligu. Iblak. Wa alaihi aktasara al ibnutin Ibnutin mencukupkan riwayat yang berbunyi iblak bukan al-balak. Demikian penjelasannya benar Hajar. Perbedaan antara iblak dengan balak dalam sebagian nuskho. Qauluhu liqaulihi ta'ala fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian padaku, aku akan ingat kepada kalian. Ini perhatikan, apakah menyebut Allah itu dengan semua lisan saja? Tidak, lebih umum lebih umum daripada lisan bahkan dengan fiil berupa ketaatan kepada Allah termasuk zikrullah qala qala al-bukhari fi kitabi khalqu af'alil ibad berkata al-bukhari dalam kitab khalqu af'alil ibad bayyana bihadil ayati Dalam dengan ayat ini Allah menjelaskan anna dzikral abdi ghairu dzikrillahi abdahu. Nah. Anna dzikral abdi bahwasanya zikirnya abad zikir ini masdar mutar kepada fa'il. Zikirnya abad Beda dengan zikirnya Allah kepada hambanya. Mahfum? Nah itu. Lianna zikrul abdi ad-du'a'u wa tadarru'u wa sana'u. Sisi perbedaannya karena zikirnya abad adalah berupa doa. Abad al-abad seorang hamba hamba memiliki zikir kepada Allah maknanya doa watadoru dan merendah diri. Maka di sini tadoru ini lebih umum daripada ucapan. Bahkan dengan fiil dengan berupa ketaatan dari perbuatannya seorang hamba itu termasuk dikernya hamba kepada Allah. Ini perhatikan. Wasana pujiannya hamba kepada Allah ini berupa lisan Dan untuk memperjelas hal ini baca kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab masalah sana dan semisalnya syukur dan masalah apalagi ada syukur ada sana ada alhamd dibaca dalam kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam tafsir surat Al-Fatihah tafsir surat Al-Fatihah kitab yang sangat istimewa ditakik oleh sebagian para muhakkin dan diberikan rekomendasi oleh Syekh bin Bas Lihat zikral abad ad-du'a'u wa tadarru'u wa sana'u. Karena zikirnya abad. Hamba yang memiliki zikir berupa ini doa dan juga beberapa berupa tadarru merendah diri. Maka zikir tadi dari hamba bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa ucapan dengan lisan. Wa zikrullahi al-ijabatu sedangkan zikirnya Allah kepada hamba adalah ijabahnya Allah. Pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka sama-sama zikir mudab kepada Allah, mudab kepada hamba berbeda mak makna. Satunya makhluk, satunya apa? Kalamnya Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Allah taala. Seperti ijabah. Thumma zakaru hadisah Umar. Kemudian setelah itu Imam Bukhari menyebutkan hadisnya Umar yang dirofakkan oleh Umar, yakni diangkat sampai Rasul, bahwasanya Rasul yang mengatakannya. Itu dikatakan hadis marfu. Yaqulullahu taala Allah taala berfirman. Ini namanya hadis apa? Hadis Qudsi. Yaqulullahu taala namanya hadis Qudsi. Perhatikan. Hilal, Mujahid. Antum tutup, waktunya mendengarkan. Ya kan? Waktunya mendengarkan. Dulu Imam Syafi'i berumur berapa? 13 tahun. Sudah memiliki kemampuan untuk apa? Membantai Imam Malik sehingga tidak bisa ngomong. Nah itu, perhatikan. <clears throat> Berarti Waktu itu adalah umur untuk mencari pemahaman sudah mencukupi. Ya kullu ta'ala man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilina. Allah Ta'ala berfirman dalam ada diskusi. Man syaghalahu dzikri siapa orang yang tersibukkan dengan mengingat aku zikir kepadaku. Zikir kepadaku di sini bukan cuma dengan kaul. Tapi dengan apa? Dengan kaul dan fiil sekalian. Man syagolahu zikri. Siapa yang tersibukkan olehnya dengan zikir kepadaku. Nah itu. Mencakup kaul dan fi fi'il. Perbuatan dan perkataan tersibukkan dengan perbuatan dia dan perkataan dia terkait dengan taat kepada Allah. Siapa yang tersibukkan zikir kepadaku dari minta kepadaku an mas'alati dari minta kepadaku maka aku beri dia kata Allah taala lebih afdal dari apa yang ku berikan kepada orang-orang yang meminta dengan perkataan mereka. Mereka-mereka yang minta dengan perkataannya kepadaku. Ini perbandingan dengan orang yang zikir kepadaku dengan taat dan doa sekalian lebih tinggi orang yang mengingat aku dengan ketaatan dan perkataan sekalian. Nah, jadi di sini zikir kepada Allah bukan hanya sekedar ucapan dan perkataan berupa doa dan memuji dan semisalnya. Tapi perbuatan berupa ketaatan kepada Allah berupa salat, berupa sedekah, berupa al-amr bil ma'ruf nahi mungkar munkar termasuk zikir kepada Allah. Salat, zakat, puasa, dan yang lain dari perbuatan-perbuatan diantaranya al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar termasuk zikir kepada Allah. Siapa yang tersibukkan dengan ketaatan kepada aku tadi sehingga dia nggak minta kepada aku berupa lisannya, berupa permintaan, maka aku beri dia lebih afdal, lebih mulia daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang minta dengan lisan mereka. Kalau Ibnu Battal rahimahullah taala makna kauli babu lagi bil amri zikrullahi ibadahu bi an amarahum bi taatihi. Penafsiran dari Ibnu Battal. Makna perkataannya Imam Bukhari babu lagi bil amr makna kaulihi damiri kembali kepada Al Imam Bukhari makna perkataannya Imam Bukhari pembikinan bab babu zikrillahi bil amr Zikrullahi ibadah maknanya Allah menyebutkan kepada hambanya yaitu berupa Allah memerintah hambanya supaya mentaati Allah. Wa min rahmatihi lahum maka perintahnya Allah kepada hamba supaya hamba itu mentaati Allah ini berupa menjadilah berupa rahmatnya Allah kepada hambanya dan berupa pemberian nikmat dari Allah atas mereka. Kapan apabila mereka para hamba mentaati Allah atau biadabi idza asauhu atau menjadi azabnya Allah jika mereka bermaksiat dari perintah tadi. Maka oleh itu menurut pemahaman yang dibawakan oleh Ibnu Batol, perintahnya Allah terhadap hambanya supaya hambanya mentaati Allah ini berupa rahmat berupa nikmat dari Allah atas hamba. Jika mereka mentaati, jika mereka nggak mentaati, maka menjadilah siksaan terhadap hamba tersebut. Maklum di sini? Maka itu nikmat-nikmat Allah itu bukan sekedar berupa rezeki yang banyak kepada hamba, berupa kesehatan, berupa kedudukan tidak, tapi perintah-perintah yang dari Allah kepada hamba ini adalah berupa nikmat, berupa rahmat dari Allah Azza wa Jalla untuk hambanya. Kalau begitu, maka enggak ada kesan kemudian ini merasa menjadi berat, terasa berat terhadap hamba. Ya kan? Merepotkan, meruwetkan, menghalangi dan semisalnya atas kemauan hamba tidak, tapi itu adalah murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintahnya Allah untuk para hambanya. Mau di sini? Maka seperti kita dibebani oleh Allah untuk belajar, mencari ilmu. Beban ini berupa perintah dari Allah adalah nikmat dari Allah kepada kita. Bukan sebagai bentuk penyempitan dan penyiksaan dan semisalnya. Kapan menjadi penyembilan jika kita tidak mentaatinya terhadap perintah tersebut? Maafum? Baik. Karena kalau memang perintah kalau memang perkara itu membawa kemaslahatan, nggak mungkin tidak diperintahkan. Baik perintah bentuknya istihbab ataupun bentuknya wujud. Maka semua perintah, baik ini perkara istihbabi ataupun perkara al-ijabi perkara wajib semuanya adalah bentuk nek nikmat bukan a bukan sebagai adab dan yang semisalnya. Wa dzikrul ibad li rabbihim ayad'uhu wa tadarru ilaihi wa yablughu risalati lil khalq. Adapun dikirnya abah, dikirnya hamba kepada Rabbnya, dikirnya para hamba kepada Rabb mereka adalah mereka para hamba berdoa kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah. Menyampaikan risalah-risalahnya Allah kepada hamba. Kepada ciptaan Allah. Ini berupa zikirnya ibad. Maka nah, kalau itu, dari kita ini berupa zikir. Nah, dari kita, kita mencari ilmu agama ini berupa zikir kita kepada Allah. Kita melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar termasuk zikirnya kita kepada Allah. Jangan dipahami zikir kepada Allah cuma sekedar apa? Hu hu hu hu sebagaimana apa? Jamaah tabligh dan orang-orang sufi. Ahu hahu. Perhatikan, lebih umum daripada itu. Maka dari itu perhatikan, bahkan ahlu sunnah wal jamaah dalam mereka orang-orang yang paling di depan dalam zikir kepada Allah. Jika benar-benar intisab kepada ahlu sunnah wal jamaah ini sesuai dengan tuntutan nama tersebut. Tapi kalau intisab tadi sekedar intisab saja, sekedar penisbatan saja tanpa ada pembuktian dari perbuatan, maka ini adalah intisab penisbatan yang tidak berarti. Maka perhatikan di situ berarti di harus kita kita melakukan sholat, melakukan zikir, melakukan ibadah baik berupa ibadah malia atau ibadah apa? Ibadah atau ibadah badan. Ini semuanya adalah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diingat. Diingat baik-baik, jangan salah paham. Dan untuk mengetahui perkara ini baca kitabnya Abdul Qayyim Rahimahullah ta'ala banyak kita beliau terkait dalam masalah ini. Dan antaranya kita bulfawaid. Qala Ibn Abbas rahimahullah ta'ala anhumah. Fi qawli ta'ala fadukuruni adkurkum. Iza dhakaral abdu rabbahu. Wa huwa ala ta'atihi. Dhakarahu fi rahmatihi. Nah, apabila seorang hamba. Apabila hamba itu menyebut Rabbnya. Sedangkan dia di atas ketaatan kepada Allah, maka Allah menyebut hamba tadi dengan rahmatnya yakni diberi rahmatnya. Lebih umum daripada ucapan Allah bahkan Allah memberikan rahmat kepadanya. Wa idza dzakarahu wa ala ma'siyati dzakarahu li bila'natihi. Dan apabila seorang hamba ini menyebut Allah dengan berupa maksiat, nah ini maka Allah menyebutnya dengan berupa laknatnya Allah kepada dia. Qala wa ma'na qawli fadkuruni adkurkum udkuruni bit ta'ah adkurkum bil mauna. Qala Ibnu Abbas maka makna firman Allah ada kurkum. ingatlah kalian kepada aku dengan berupa ketaatan. Tengok berupa ketaatan berarti apa? Mencakup kaul dan fi fiil. Perbuatan dan nah, perkataan dan perbuatan. Aku ingat kalian dengan berupa apa? Aku berikan ma'una. Jadi Allah memberikan pertolongan bukan dengan sekedar apa penyebutan dari Allah terhadap hamba tadi yang menyebutkan tapi Allah berbuat dengan memberikan pertolongan. Maka lebih umum daripada perkataan. Wan Sa'id bin Zubair. Udhkuruni bitta'a adhkurkum bil maghfirah. Ingatlah kalian kepada aku, kata Allah dengan berupa ketaatan aku akan ingat kalian dengan berupa pengampunan. Pengampunan adalah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'liyah. Mafhum sifat fi fi'liyah. Ketika dengan apa? Dengan pengampunan terhadap sebagian hambanya. Sifat datia. maknanya Allah adalah memiliki sifat pengampunan secara datnya. Kenapa? Karena Allah memiliki nama apa? Al-Ghafur Al-Ghafur. Allah memiliki sifat maghfirah secara datnya. Maknanya apa? Enggak pernah Allah itu kosong daripada sifat pengampunan. Sifat beliau dari nama ini, Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan kapan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa zakara as-Sa'labi bi tafsir hadil ayat dan as-Sa'labi menyebutkan dalam penafsiran ayat ini nahwa arba'ina ibaratan As-Sa'labi menyebutkan dalam penafsiran ayat ini sekitar 40 ungkapan. Ibarat ungkapan. Aksaru an ahli zuhud. Kebanyakan dari 40 ungkapan ini tentang penafsiran, penafsiran ayat ini adalah kebanyakannya dari ahli zuhud. al zuhud dalam ucapan ini bukan dipahami bahwasanya zuhudnya sufi. Zuhudnya mubtadi'ah tidak. Tapi zuhudnya orang-orang yang memiliki zuhud yang syar'i. I. Wa marji'uha ilal makna tauhid sawab abil mahabba wal wasl awid doa wal ijabah. Rujukan tentang 40 ungkapan yang datang dari Sa'labi tadi. Kerujukannya kembalinya adalah kepada makna tauhid, makna pahala, makna kecintaan, makna sambungnya seorang hamba kepada Allah atau doa dan juga ijab ijabah terkabulkannya doanya seorang hamba. Wa amma qawluhu wa dzikrul ibad bid du'a ila akhirih dalam judul, dalam tarjamah. Wa dikrul ibad bid du'a wa tadharu wa risalah wal iblaq. Dikatakan ila akhirih. Fa jami'u ma dzakarahu dihun maka seluruh apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari Tadarru wa risalah wal iblaq ini adalah seluruhnya gamblang jelas fi haqqil anbiya dalam haknya para nabi. Kenapa? Karena seperti doa para nabi juga melakukannya. Tadaruk demikian risalah juga para rasul memiliki misi kerisulan uh, misi eh, risalah dan iblat dalam misli misi dakwah. Fi Hakim al-Ambiyah wa yasrokuhum wa yasrokuhum. fi du'a wa tadarru sairul ibad dan berserikat dengan para nabi tadi dalam doa dan tadarru seluruh Sair ini makna yang sahih bukan seluruh tapi makna yang sahih apa? Bagi bagi ya. Ini selain hamba dari para hamba-hamba Allah selain para nabi. Nah, sair itu makna yang sahih, maknanya adalah ya, bukan jami. Cuma sering pengungkapan sair ini dalam lahja. Ini adalah untuk makna jami. Artinya berserikat dengan para nabi tadi dalam doa dan tadaruk dan risalah wal iblaq adalah para hamba Allah selain para nabi. Ya kan? Wa haka Ibnu Tin anna dzikral abdi bil lisan wa indama yaham yahum ya yahammu yahummu bil sayyi'ah fayadhkuru maqama rabbi fayakuffa atau fayakufu dan Ibnu Tin mengkisahkan tentang dikrul abad. Seorang hamba menyebut dengan bentuk lisannya. Dan ketika punya keinginan dengan melakukan kejelekan, maka dia ingat tentang makomnya Robnya. Tentang apa? Tentang keagungan Robnya. Maka dia berhenti. Bayakuf. Ini termasuk zikirnya hamba. Seorang hamba ingin melakukan kejelekan, lalu ingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala lalu dia berhenti dari niat ke kejelekan tadi itu termasuk dikrul abad bi belisan. Intaha kalamuhu rahimahullah taala, yakni dari kalamnya siapa? Ibnu Hajar, nukilannya beliau dari beberapa alul sebelumnya. Taib qala bin Bas rahimahullah taala al maksudu min tarjama an anna fiha ba'dal iskal. Berkata saya bin Bas rahimahullah taala al maksud yang dimaksud dari judul yang dibawakan Imam Bukhari pada hakikatnya dalam judul ini dalam tarjama ini fiha dalam judul atau tarjama ini ada sebagian iskal, ada sebagian perkara yang agak ruwet Walakin maksuduhu rahimahullah. Yani Imam Bukhari. Akan tapi maksudnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Anna zikrallahi lil abad bil amr. Wa tafsirun lisaik biba'dihi. Dan maksudnya Imam Bukhari rahimahullah bahwasanya zikrullahi lil abad bil amr. Allah menyebutkan Allah menyebut hambanya dengan bentuk perintah. Itu adalah penafsiran terhadap sesuatu ataupun bagi sesuatu dengan penafsiran sebagiannya. Tafsirul lidzikri biba'dihi. Artinya apa? Amr tadi bukan khusus yang diinginkan oleh Imam Bukhari, tapi cuma sebagian bentuk zikirnya Allah kepada hamba itu berupa perintah, itu sebagian saja zikirnya Allah. Bukan kok cuma khusus perintah itu zikirnya Allah kepada hamba, tidak. Maka dikatakan tafsirun lidzikri bi ba'dihi. Fa inna dzikrallahi lil abdi qad yakunu bil amr wa qad yakunu bi ghairil amr. Kenapa? Karena zikirnya Allah kepada hamba, penyebutan Allah kepada hamba adalah kadang dengan perintah dan kadang dengan selain perintah. Maka oleh itu bahwa mimba tafsir bil ba'at maka termasuk dalam bab penafsiran dengan sebagian kandungannya. Maknanya bukan hanya perintah tok dari Allah berupa zikirnya Allah kepada abad. Tapi kadang dengan sebagian selain perintah. Misluma fussirat siratu al-mustaqimu ba'il Qur'an. Seperti <clears throat> penafsiran sirat al-mustaqim dengan penafsiran mengikuti Al-Quran. Padahal lebih umum. Siratul mustaqim bukan sekedar cuma mengikuti Al-Quran. Bahkan mengikuti Quran dan Sunnah itulah siratul mustaqim. Dan di antara jalan mengikuti jejaknya para salafus saleh itu termasuk siratul mus mustaqim. Nah. Wa mislu ma fusira as-sunnatu bittibai Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma dan juga semisal penafsiran as-sunnah yakni was sunnah yakni wa ma wa mislu ma fusira as-sunnatu Wa mislu ma fusiratis sunnatu tibai Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Seperti penafsiran sunnah. Ditafsirkan apa itu sunnah? Mengikuti Abu Bakar, mengikuti Umar. Maknanya bukan sekedar mengikuti Umar dan mengikuti Abu Bakar kemudian dikatakan itu adalah sunnah. Cuma sebagian kandungan makna sunnah adalah seorang itu memiliki upaya bagaimana mengikuti jejaknya Abu Bakar dan Umar. Yakni maka alaihi menasair yakni makan alaihi atau alaihi ma min as-sair alam salaf as-salih yakni apa yang dulu dipijaki oleh Abu Bakar dan Umar berupa beliau berdua berjalan di atas manhaj salafu saleh. Jadi apa itu sunnah? Mengikuti Abu Bakar dan Umar. Ini namanya tafsiru saibi bibadihi menafsirkan sesuatu dengan sebagian karena bukan berarti pembatas pembatasan. Demikian juga Dikirnya Allah kepada hambanya berupa perintah bukan pembatasan. Mabum? Nah, tapi berupa perintah dan yang lainnya. Fadzikrullah bil amr wa min bab min hadzal wa min hadzal bab maka zikirnya Allah dengan berupa perintah kepada hambanya itu termasuk dalam bab tadi yaitu min bab tafsir syai' bi ba'di maknahu dari bab penafsiran sesuatu dengan sebagian kandungan maknanya. Fa inna subhanahu yadhkurul ibada bil amr fattaquni aqimus salata atuz zakata hafidu ala salawati hadi awamir. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba dengan berupa perintah, menyebut hamba dengan berupa perintah, fattaquni, takutlah kalian kepada aku. Tegakkan salat wahai kalian para hambaku. Tunaikan zakat wahai kalian nah, para hambaku Jagalah kalian semuanya wahai para hambaku terhadap sholawat, sholat-sholat lima waktu. Ini semuanya bentuk perintah. Wayati edon dikruhu lil ibad bi ghairil amr datang juga penyebutan Allah terhadap hamba dengan selain perintah yakti bil khabar datang dengan berita dari Allah. Maka nama yakunu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Allah memberikan tentang apa yang pernah terjadi, sudah lewat dan apa yang akan terjadi. Yuzakiruhum bil madi. Allah memperingatkan kepada hambanya dengan perkara yang telah lewat tentang bagaimana kisahnya hamba Allah, orang-orang soleh dan orang-orang yang mujrim kufar Dikisah oleh Allah kepada hambanya. Yudakirum bil jannah Allah menyebutkan mengingatkan para hambanya dengan adanya surga, adanya neraka. Yudakirum biyaumil Allah menyebutkan mengingatkan mereka dengan berupa adanya hari kiamat yukhbiru an ba'di ma madha wa yukhbiru an ba'di ma ya'ti. Allah memberi kabar dari apa? Dari sebagian apa yang telah berlalu dan memberi kabar dari sebagian apa yang telah apa yang akan datang. Ya lahum awsafal mu'minin Allah menyebutkan kepada hambanya sifat-sifatnya orang-orang mukmin, awsafal kafir sifatnya orang-orang kafir, kullu hadza min dzikri subhanahu. Seluruhnya termasuk dari zikirnya Allah Subhanahu wa taala. Aku di sini? Nah. Maka tadi dikrul dikrul dikrullahi al ibad, eh, dikrullahi bil amr eh, ini adalah bukan pengkhususan tapi sebagian daripada kandungan makna. Wa dzikru hadir asya lima fiha minal idah. Atau wa dzikru hadir asya Allah menyebutkan perkara-perkara ini kenapa? Karena lima fiha dikarenakan apa yang ada di dalamnya ini berupa al ido berupa nasihat. Itu dari kata itu Itu dan Kenapa? Karena tak ini sebagai ganti daripada wa, Wow. Berupa nasihat, berupa jangan wa si pengarahan, wa tetambil ibad sebagai bentuk peringatan kepada para hamba amma yang bagi dari apa yang sepatutnya untuk mereka lakukan ayat aluhu wa berhadis hadis sahih dalam hadis yang sahih man zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsihi Siapa yang menyebut aku dalam jiwanya, aku akan menyebut aku menyebut dia dalam jiwaku. Apa? Man dzakarani fi malain dzakartu fi malain khairin minhum. Siapa yang menyebut aku dalam apa? Malak ini adalah di banyak suatu di banyak apa di pada suatu kaum. Siapa yang menyebut dalam satu kaum maka aku menyebut dia dalam suatu kaum yang lebih baik daripada mereka. Fadkuruni awad adkurkum fadkurullahi jalla wa ala bi khaufihi wa mahabbatihi wa sana'i alaihi wa bayani sifatihi wa asma'ihi al-husna. Fadkurullahi jalla wa ala bi khaufihi wa mahabbatihi. Jadi zikir kepada Allah ini berupa kita takut kepada Allah. Cinta kita kepada Allah. Kita memuji kepada Allah. Menjelaskan sifat-sifatnya Allah menjelaskan tentang nama-namanya Allah yang indah. Ila dzalika min asbabin min asbabi annallaha yadhkurul abda bi ahsani khisalihi wa afdali khisalihi mimma yajri dzikruhu al-azimu indal malaika. Jadi zikir kepada Allah Jalla wa'ala itu berupa kita takut kepada Allah, cinta kepada Allah, memuji Allah, menjelaskan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang indah. Dan yang lain daripada itu, semua termasuk dari sebab-sebab Allah itu menyebut mengingat hambanya menyebut hambanya dengan sifat-sifat yang lebih bagus dan yang lebih afdol dari sifat-sifatnya dari apa yang dari apa yang telah yang berlaku penyebutannya al-adim di sisi para malaikat. Jadi ini perhatikan dibedakan antara zikrul abad dan antara zikrullah. Mafhum? taib. Wa tafsiru adkurkum wa indal ma'siyah yadkurkum billahi idzakirukum billah mahalun nadhar. Adkurkum wa indal ma'siyah apa ini? Yadkurukum billah atau yadhkirukum billah mahalun nadhar. Wa inna ma daru siyak wa daru nusus al-ukhra al-hasu ala dzikri subhanahu wa ta'ala bil qaul wal amal. Penafsiran adzkurkum indal maksiyah yadkurukum billah. Ha? Yudhakirukum billah. Yudhakirukum billah. mahalun nadhar. Wa inna ma darusyak wa darusus al-ukhra al-hasu ala dzikri subhanahu wa ta'ala bil qaul wal amal yakni fi ta'ati wa tiba'i syari'atihi. Ya ini sebagian penafsiran dalam sebagian kitab tafsir seperti tafsir lain dan semisalnya. Kalau orang tidak memiliki mengkodima kuat dalam asma wa sifat dari pemahaman salafus soleh kadang terpedaya dan kadang ikut apa yang telah dijelaskan oleh Imam Suyuti dan Al-Mahalli. lain ini Kadang seperti ini. Wa tafsirul adzukurukum wa indal ma'siyah yudzakirukum billah. Ini mahalun nazar Maknanya sebagian penafsiran yang di sana itu adalah pengkhususan. Ini tempat yang perlu diperhatikan. Jangan kemudian gampang ikut-ikutan. Maka di sana Syekh Mukbil rahmatullah dan juga yang lainnya memberikan peringatan terhadap sebagian para pelajar yang kadang memiliki telaah terhadap seperti tafsir Jalalaini ya kan dalam sebagian penafsiran nama-nama Allah dan yang lainnya ini kadang pengkhususan dari pihak penafsir sementara itu adalah lebih umum daripada itu maka sini yudzakirukum billah mahalun nadhar wa innama dhairus siyak wa dhairun nusus al ukhra ini adalah dorongan agar kita ini dikir kepada Allah SWT dengan berupa kaul dan amal yakni dengan ketaatan kepada Allah dan mengikuti syariatnya. Yudakirul ibadah bima yanfa'uhum wa bima yu'li sa'nahum idal mala'il a'la. Allah menyebut mengingatkan para hamba dengan apa yang bermanfaat bagi mereka. Dengan apa yang meninggikan ke derajat mereka, kedudukan mereka di Sisi al-mala itu sisi apa? Di sisi hamba Allah yang ada di, di atas. Wa qaulul muallif dzikrullahi bil eh, dzikrullahi bil amr min babi tafsir syai' bi ba'di ma'nahu. Dan perkataannya muallif yakni Imam Bukhari. Dzikrullahi bil amr masuk dalam bab penafsiran sesuatu dengan sebagian maknanya. Wa amma dzikrul ibad bi du'a wal khauf wal wal balak. Ada kulu sahin adapun dzikrul ibad hamba menyebut dengan berupa doa berupa khauf, roja, harapan, balak, dakwa itu seluruhnya adalah sahih al ibadu dzakaru al ibadu dzikruhum lillahi fi sanaihim alaihi al ibadu para hamba penyebutan mereka kepada Allah adalah berupa pujian mereka kepada Allah wa tasbihum iyau dan sebagai pujian Allah pujian mereka kepada Allah wa dzikru sifati wa dan menyebutkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya Zikru haqqi ala ibadi. Menyebutkan haknya Allah atas hambanya. Al-balagu anillahi wal-balagu an rasuli alaihi wasallam Adapun balag dari Allah wal balag dari Rasulnya ini wa'dun nasi wa tadkiruhum. Memberikan nasihat kepada manusia dan mengingatkan mereka kullu hadza min dzikril ibad. Taib. Seluruhnya termasuk yakni zikirnya hamba. Tadi perlu diingat, dikir lipat termasuk diingat dikir mudah kepada ibad ini min babi dik, apa? Masdar mudah kepada apa? fa'il. Kemudian soal wa in ahadun minal musyriki nastajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamallah as-syahid minhu kalamullah min dzikr. Al-jawab hadza min dzikri subhanahu. as dari ayat ini apakah kalamnya Allah termasuk dikir? penyebutannya jawabannya adalah ada min dikrihi subhanahu. mula alam yang diinginkan ini. Dah, tadi cukup sampai sini dulu kita, kita tinggalkan. <clears throat> Walhamdulillah min dulu.